PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Aku sama sekali tidak tahu menau tentang peristiwa pembunuhan ini Kami baru saja masuk dan keluarga pemilik rumah ini sudah menjadi mayat Wah, bohong Jangan mencoba untuk menistai kami Kalian berada di dalam rumah kepala desa kami pada saat mereka baru saja terbunuh. Ayo menyerahlah. Kami akan mengadili kalian. Cacing-cacing busuk. Kau benar-benar telah keterlaluan menghina kami. Ayo, majulah kalian semua. Akan kulempar kalian ke parit kecil itu. Ah, lihatlah itu kakak. Gadis itu ya. memang benar-benar kalah Dan sudah berani menghina kita pengawal desa ini. Hmm, iya. Ayo kawan-kawan, tangkap mereka. Dan malam ini juga akan kita adili mereka. Ayo, ayo, ayo, Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur. Ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter hmm. dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, hmm. jangan adu-adu terus. Hmm. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Prokol, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Menariknya cerita tentang gadis desa beringin waktu. <laughs> Aku memang sudah yakin kau adalah iblis wanita. Mau apa kau gadis kecil? Hah? Ya! Awas tuan. Ya! Gila. Hebat sekali tenaga gadis ini. Siapakah dia sesungguhnya? Tunggu Adi Bulan, Adi Saka. Ah. ah, siapakah Nona sebenarnya? Kenapa Nona mempermainkan kami seisi padepokan? Kakang, lihatlah itu selendang di lehernya. Dia, dia. Oh, jadi kau adalah bidadari pencabut nyawa. <laughs> Benar, akulah bidadari pencabut nyawa. Dan namaku adalah Mayang Telasih. <laughs> Aku datang ke tempat kalian memang untuk mengajak kalian meninggalkan padepokan gula larang. Ah, apa maksudmu, setan? <laughs> Sekelompok kawan-kawanku datang menyerang ke sana dan aku ditugaskan untuk mengurangi kekuatan dalam padepokan itu. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan, tepatnya di Karang Sedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya, tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop mulut diare dan disentri perut melilit kebirit-birit stop stop dengan intro stop mulut diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop pil stop thread Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop fat. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Pharma. Reset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Sepasang, Anak Harimau. Naskah disusun oleh Desar Sponsen, Ide Cerita, Cece Sufiar, Teknik dan Montase, Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-43 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Bulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bar Mario sebagai Setakling, Bambang Ciger sebagai Dampu Awuk, Lilinur Indasari sebagai Mayang Telasi, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertarungan antara Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup masih berlangsung dengan serunya. Sementara itu, Anting yang berada dalam perjalanan menuju beringin watu semakin mencurigai Mayang. Dan anak angkat Resi Wanayasa yang kenas ini membela kakangnya mati-matian. Setibanya mereka di desa beringin watu, Mayang meminta agar mereka berempat menunggu di luar. Akan tetapi akhirnya keempat remaja itu menjadi bosan. Dan Saka yang memang mencurigai dan sangat membenci Mayang mendobrak pintu rumahnya. Adi Saka, apa yang telah kau perbuat? Lihatlah itu kakak. oh kakak. Di sini baru saja terjadi sesuatu. Hati-hati di bulan. Ada awu Sesosok tubuh laki-laki tua tampak bergoyang-goyang dengan leher terikat tergantung di tengah-tengah rumah besar itu. Dan dengan serta merta, keempat remaja dari Gua Larang segera bersiap. Mereka menyadari bahaya berada di sekitar mereka. Cepat cari Semayang! Selamatkan gadis itu, Adi Awu. Hati-hati. Aku mencurigai gadis itu. Kakang, di sini aku menjumpai dua mayat lagi, Kakang. Hmm. Dua orang anak laki-laki yang tidak bersalah telah menjadi korban tangan biadab. Hati-hati. Coba periksa kamar lainnya. Keempat remaja yang dikenal sebagai kelompok Ning Sewu semakin meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka terus mencari di seluruh bagian dari rumah besar itu. Dan akhirnya, mereka menemukan tujuh mayat laki-laki dan wanita yang baru saja tewas terbunuh. Kakang, aku mencurigai Mayang. Aku mencurigai justru wanita itulah iblis pembunuh keluarga ini. Hmm. Kita tidak dapat menduga dengan begitu saja, Adi Wulan. Ini adalah rumah orang tuanya. Bagaimana mungkin dia membunuh? Apakah Kakang yakin mereka adalah orang tua Mayang? Apakah Kakang dan Adi yakin ini adalah rumahnya? Jawabannya ada pada Mayang. Kita harus dapat menemukannya. Iya, benar Kakang Saka. Jawabannya ada pada gadis itu. Hmm. Tapi oh. terus terang, Aku kini mulai mencurigainya. Tenang, tenang. Aku akan bicara dengan iblis-iblis di dalam sana. Hei, apakah kalian tidak mendengar kami? Ayo keluar kalian. Nah, katakan siapa? apakah ini bukan merupakan bukti bahwa semua ini adalah perbuatan dari mayang iblis wanita itu? Kita keluar dari akal itu. Tidak. Aku tidak mau. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku ingin tahu bagaimana mereka dapat mengetahui kita berada di dalam. Dan di sini baru saja terjadi pembunuhan. Benar, Kakang Seta. Kita hadapi saja orang-orang itu. Hmm, baiklah, kita hadapi mereka. Mari. Diam kalian. Di sana. Siapakah kalian ini? Mengapa tiba-tiba saja kalian datang ke desa kami dan membuat kerusuhan di sini? Hah? Dari manakah kalian mengetahui kami membuat kerusuhan dan mengganggu di desa kalian? Seseorang telah mengatakannya kepada kami. Apakah dia seorang wanita? Kalian tidak perlu tahu hal itu. Hei, kalian jagalah keempat anak muda ini. Aku akan melihat ke dalam rumah Kimungkul kepala desa kita. baik kakak, kami akan menjaga mereka. Kakak Mungkul, kakak Mungkul. Oh, masuklah terus kakak. Pasti benar telah terjadi sesuatu di dalam hmm. sana. Baiklah, aku akan melihatnya. Hmm. Di mana Aki Mungkul? Mengapa rumahnya ada di sepi seperti ini? Ah, ah, Ki Mungkul. Ah, ah, ah, mereka, mereka. Ah, ah, ah Aki Ki Mungkul, sekeluarga telah terbunuh. Ah, Ki Mungkul telah terbunuh sekeluarga. Ya. Aduh, ya. Aduh, aduh, ya. aduh, Tunggu, tunggu, tunggu. Dengarlah. Aku sama sekali tidak tahu menau tentang peristiwa pembunuhan ini. Kami baru saja masuk dan keluarga pemilik rumah ini sudah menjadi mayat. Ah, bohong. Jangan mencoba untuk mendistai kami. Kalian berada di dalam rumah kepala desa kami pada saat mereka baru saja terbunuh. Ayo menyerahlah. Kami akan mengadili kalian. Cacing-cacing busuk Kau benar-benar telah keterlaluan menghina kami. Ayo, majulah kalian semua. Akan kulempar kalian ke kepada kecil itu. Ah, lihatlah itu kakak. Gadis itu ya. memang benar-benar galak. Dan sudah berani menghina kita pengawal desa ini. Hmm, iya. Ayo kawan-kawan, angkat mereka. Dan malam ini juga akan kita adili mereka. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. ayo. Kita tidak dapat melayani orang-orang ini. Tinggalkan saja mereka. Kita tinggalkan saja mereka, Kasim. Kita hanya memerlukan mayang saat ini. Hei, awas! Jangan biarkan mereka lolos. Keempat remaja dari murid pendiri padepokan Gua Larang itu kemudian pergi meninggalkan para penduduk desa yang sibuk mengepungnya. Mereka hanya memerlukan mayang untuk membuka kunci dari misteri pembunuhan itu. Awas! biarkan mereka lolos. Kepung! terus kejar mereka. Kita harus dapat menemunya. Dan sebagian jagar mati mumpul. Ayo, Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilih Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Bagaimana Kakang Seta? Apakah kalian masih juga berkeras tidak menjodohkan aku dengan gadis iblis itu? Sebaiknya janganlah kita menjatuhkan prasangka dulu padanya. Kita harus dapat menemuinya dan mencari penjelasan darinya. Kenapa padaku kalian semua telah lebih dahulu menjatuhkan prasangka? Uh, hal itu akan kami jadikan pelajaran, Adisaka. Pastilah dugaanku semula benar. Gadis itu memanglah iblis betina. Hm, kalian semua terlampau cepat mempercayai wajah cantik. Eh, Ya, kita harus segera memecahkan masalah ini. Mayang harus segera kita temukan. Berarti kita harus kembali ke desa itu? Benar. Kita akan kembali ke desa dan mencari Mayang. Ayo. Dengan mengendap-endap, Seta Setakling dan kawan-kawan mulai memasuki desa Beringin Wadu. Akan tetapi, setibanya mereka di sekitar rumah Kimungkul, kepala desa Beringin Wadu, Puluhan penduduk desa nampak berjaga-jaga di sekitarnya. Kita tidak mungkin masuk lebih jauh lagi ke dalam desa. Agaknya semakin banyak penduduk yang berjaga-jaga di sekitar rumah Kim Mungkul. Kakang, keadaan seperti ini benar-benar membuatku semakin menjadi penasaran. Kenapa kita harus bersembunyi seperti ini? Seperti ketakutan saja menghadapi mereka. Dengar dulu, Bulan. Aku tidak mau kita terlibat dengan para penduduk yang tidak tahu menahu dengan peristiwa ini. Kita kini sedang berusaha mencari dalang dari peristiwa ini. Dan satu-satunya kunci dari misteri ini adalah Mayang. Hei, lihat. Itu dia orangnya. Itu. Hmm. Lihat dia. Mengusap wajahnya berkali-kali. Agaknya dia sedang menangis. Untuk itu, kuharap kalian janganlah bertindak ceroboh. Agaknya Mayang benar-benar penduduk desa ini. Kakang, bagaimana jika aku mengambilnya dengan paksa? Aku akan datang padanya dan membawanya ke suatu tempat jauh yang tak dapat dikejar oleh penduduk ini. Kukira usul yang baik, Kakang Seta. Ah, tidak usah. Kita akan mendapatkannya tanpa keributan. Itu, lihatlah. Dia sudah memisahkan diri dengan para penduduk desanya. Uh, kau, Awuk, mendekatlah kau padanya. Panggillah Mayang. Akan tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai penduduk desa mendengarnya. Baik, Kakang. Nah, Mayang semakin mendekat ke pinggir sini. Ah, akan coba memanggilnya. Mayang, Mayang, kesinilah. Jangan terkejut, ini kami. Oh, tuan-tuan, dari Gua Larangkah, di manakah tuan berada? Benar, aku berada di balik pohon besar, di depanmu. Baiklah, saya akan menjumpai tuan. Hei, Mayang, hendak kemana kau? Aku hendak ke parit kecil di balik pohon ini. Hati-hatilah, di situ gelap sekali. Kau harus segera kembali untuk mengurus jenazah keluargamu. Aku akan segera kembali. Kemarilah Mayang. Kakang, ini Mayang sudah datang. Hm. Kau masih saja berani datang menemui kami, setan. Ayo, katakan. Siapa yang membunuh keluarga Kimungkul itu? Dan katakan, apakah Kimungkul kepala desa Beringin Watu benar-benar keluargamu? Hah? saja mencurigaiku. Ah. Bahkan kini, kecurigaan kalian benar-benar sudah melampaui batas. Kalian mencurigaiku yang membunuh keluargaku sendiri. Apakah kalian mencurigai bahwa mereka bukanlah keluargaku? Tanyakanlah, tanyakanlah pada para penduduk itu. Mereka semua mengenal siapa aku. Uh, maafkan kami, Mayang, jika kami bersalah. Semua yang kami lakukan adalah karena semata-mata ingin menangkap pembunuh keluargamu itu. <laughs> Lalu, di manakah kau berada saat pembunuhan itu terjadi? Bukankah baru saja kau masuk ke dalam rumah itu? Saya berada di kamar belakang, di gudang rumah kami. Hei, kami sudah mencari seluruh bagian rumah itu. Tapi tidak menjumpaimu di sana? Eh, saya disembunyikan ayah di gudang belakang dekat dapur. Dan ayah yang marah pada saya tidak mengizinkan saya untuk menemui tuan-tuan saya akan menunjukkan gudang itu pada tuan-tuan sekarang jika masih saja mencurigai saya. Hmm, setan. Benar-benar cerdik Adi Bulan. Biar aku yang menanyakannya Adi Bulan. Tidak. Kau tidak boleh mendekati Mayang Adisaka. Aku khawatir kau akan bertindak ceroboh pada Mayang. Kakang masih juga tidak mempercaya aku. Kakang akan menyesal jika sampai terjadi sesuatu dengan diri kita. Maaf Adisaka. Aku Awas, ada ada yang datang. Sembunyi Kakang, Adi Bulan. Mayang? Mayang? Di manakah kau manis? Aku akan menangkap orang itu, Kakang. Kita akan dapat menanyainya secara paksa. Apa-apa yang kita ingin ketahui. Bagus. Tangkap orang itu. Mayang? Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Rokok sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Ah, <laughs> tenang-tenang sajalah kau. Hmm? Kami tidak akan membuat susah padamu. Jika memang kau mau menuruti perintah dan menjawab semua pertanyaan kami. Eh, sobat. Katakan terus terang. Kau kenal dengan gadis yang bernama Mayang ini? Hah? Kenal. Ah, sudahlah, tuan-tuan. Sudahlah. Kasihanilah dia. Janganlah menyiksanya. Dia tidak bersalah apa-apa. Sejak kapan kau mengenal gadis itu? Apakah sudah lama? Atau hanya baru malam ini? Hah? Baru. Ah! dan menariknya cerita tentang gadis desa beringin waktu. <laughs> Aku memang sudah yakin kau adalah iblis wanita. Mau apa kau gadis kecil? Hah? Ya. Awas ulan. Ya. Gila. Hebat sekali tenaga gadis ini. Siapakah dia sesungguhnya? Tunggu Adi Bulan. Adi Saka. Siapakah Nona sebenarnya? Kenapa Nona mempermainkan kami seisi padepokan? Kakang, lihatlah itu selendang di lehernya. Dia, dia. Oh, jadi kau adalah bidadari pencabut nyawa. <laughs> Benar, akulah bidadari pencabut nyawa. Dan namaku adalah Mayang Telasih. <laughs> Aku datang ke tempat kalian memang untuk mengajak kalian meninggalkan padepokan gula larang. Ah, apa maksudmu, setan? <laughs> sekelompok kawan-kawanku datang menyerang ke sana. Dan aku ditugaskan untuk mengurangi kekuatan dalam padepokan itu. Celaka, Adiwulan. Ayo, Saka, Awu, kita tinggalkan dulu iblis ini. Cepat, kembali ke padepokan. empat remaja dari Padepokan Gualaran yang menjadi cemas mendengar berita dari Mayang Telasih bidadari pencabut nyawa segera melesat meninggalkan beringin batu menuju ke Padepokannya. Ah, kakang, lihat Padepokan kita. Ah, agaknya baru saja terjadi pertempuran besar di Padepokan. Adi Wulan, Adi Saka, Adi Hau, cepat periksa seluruh Padepokan kita. Apakah ada seseorang yang masih tinggal? ke sana kemari. Keempat remaja itu melompat mencari seseorang yang dapat ditanyakan perihal kejadian yang baru saja menimpa Gua Larang. Akan tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Oh, tidak kakak, aku tidak menemukan satupun kehidupan di sekitar sini. Benar kakak, akan tetapi sebaiknya kita gunakan saja ilmu empat arah pembeda gerak. Benar, ayo kita gunakan ilmu empat arah pembeda gerak. Hup. Dengan aji empat arah pembeda gerak, desah napas yang sangat perlahan, maupun gerak-gerak kecil yang dilakukan oleh seseorang pada jarak puluhan tombak, dapat didengar dengan jelas. Nah, aku tidak berhasil mendengar suara apapun di sekitar sini. Uh, setan, siapakah mereka yang telah berani menyerang pada epokan kita, kakak? Ah, mungkin juga penyerangan ini ada hubungannya dengan kedua orang yang kita bawa itu. Raden Purbaya dan Gusti Rara Angken? Ya, aku kira demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop thread Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare Vitaminnya segarkan badan Stop thread Makanya makan si makan teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Pharma Seraset. Raden Saka Palwaguna, Dampu Au, serta Anting Bulan seketika tercengang memikirkan kemungkinan yang diketengahkan oleh kakangnya Setakling. Apakah mungkin penguasa baru dari Karangsedana mempunyai keberanian untuk menyerang padepokan Gualarang yang dipimpin oleh Resi Wanayasa Eyangnya yang masih merupakan kemenakan langsung dari Mahaprabu Sana? Nah para pendengar sekalian, apakah keempat kelompok Ningsewu akan berhasil menemukan Yang Guru dan kawan-kawannya? Dan bagaimanakah dengan nasib Raden Purbaya selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.